وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, terutama pada hari yang sangat mulia ini. Hari di mana Allah memuliakan umat Islam di seluruh dunia. Yang mana sejak semalam kita bersama-sama memandangkan takbir tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnah. Maka bersatulah hati umat Islam tatkala mereka memandangkan takbir tersebut. Mudah-mudahan hati kita juga senantiasa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin pada hari yang sangat mulia ini, hari di mana Allah mengampuni umat Islam yang sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan beribadah kepadanya. Apa itu ibadah wajib seperti puasa atau ibadah sunnah? seperti membaca Al-Quran atau sholat taraweh, sholat malam dan lain sebagainya. Bahkan juga ada ibadah yang wajib sifatnya sosial yaitu membayar zakat. Maka yang demikian ini oleh Allah SWT sangat dipuji dan juga orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan suntuk ditutup dengan hari ini yaitu sholat Idul Fitri berjamaah maka Allah berkehendak untuk mengampuni semua itu. Masa muslimin diriwayatkan kalau sudah datang pada tanggal 1 Syawal atau lebaran atau hari raya Idul Fitri itu iblis mengumpulkan anak buahnya yaitu setan-setan. Maka si iblis ini menangis dan histeris menjerit maka setan-setan yang mendengarkan anak buahnya itu bertanya, "Wahai tuanku, kenapa engkau menangis dan menjerit semacam itu, histeris?" Maka iblis tersebut mengatakan, "Percuma saja kita bekerja selama satu tahun suntuk. Selama ini kita menggoda umat manusia, tapi ternyata hari ini umat Muhammad yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW kita ini semuanya ternyata diampuni oleh Allah Swt. Karena itu mulai esok kita harus berjihad dengan sungguh-sungguh untuk menyelewengkan mereka dari ajaran syariatnya. Itulah sumpah dari iblis yang disampaikan kepada anak buahnya itu setan-setan yang hidup bersama dengan iblis tersebut. Alhamdulillah ma'asyal muslimin kalau memang benar kita ini diampuni oleh Allah Swt, maka mari kita jaga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana diriwayatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu biasanya ingin agar puasa Ramadan suntuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan puasa yang makbul, cara mereka adalah menjaganya sampai 6 bulan ke depan tidak banyak merubah dari kegiatan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi mereka yang kalau malam hari ada yang membaca Al-Qur'an kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan semua, maka sejak awal syawal sampai 6 bulan ke depan itu mereka menjaga bacaan Al-Qur'annya demikian dan seterusnya. Mereka yang aktif bersodako, <clears throat> beramal jariah pada bulan Ramadan maka dilanjutkan sampai 6 bulan ke depan. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun yang mereka taraweh pada bulan suci Ramadan dilanjutkan dengan sholat malam oleh para sahabat sampai 6 bulan. Tatkala ditanya, "Mengapa kok dilakukan semacam itu?" Maka jawab mereka, "Karena kita tidak tahu kapan hari kita ini akan diterima amal kita oleh Allah SWT." Maka sebagaimana orang yang berangkat haji yang dikatakan haji mabrur adalah haji buktinya atau ciri-cirinya adalah orang yang sebelum haji itu amaliannya biasa-biasa saja. Kemudian setelah pulang dari haji, maka amaliannya lebih baik daripada sebelum haji. Itu namanya haji mabrur. Demikian juga puasa yang makbul adalah <clears throat> orang yang sebelum Ramadan itu amaliannya biasa-biasa saja, tapi setelah menjalankan puasa Ramadan, kemudian bulan berganti Syawal dan seterusnya, Amalan ibadahnya itu lebih baik daripada sebelum menjelang Ramadan terdahulu. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum agar ditulis oleh Allah Subhanahu taala menjadikan puasa yang makbul diterima oleh Allah, mereka menjaganya sampai 6 bulan. Itu kekhawatiran mereka. Naudzubillah kata mereka kalau sampai amal ibadah selama satu bulan suntuk itu tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Masyal muslimin. Jadi pertanda orang yang melaksanakan hari raya dengan kegembiraan itu bukan berarti orang yang bersenang-senang atau menggunakan pakaian-pakaian yang terbaru. Sekalipun itu sunnah. Konon Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah yang tentunya memiliki jabatan tertinggi di dalam Islam zaman beliau menjadi khalifah. Tapi kehidupan beliau sangat biasa saja. Suatu saat belum dapati putranya yang belum dewasa. Tatkala Idul Fitri, si anak tersebut menggunakan baju usangnya atau baju lamanya. Kemudian Sena Umar melihatnya itu menangis, terseduh-seduh. Melihat anaknya, <clears throat> tangisi si anak tersebut. Maka si anak bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau menangis pada hari yang bergembira ini? Maka Sena Umar mengatakan, wahai anakku, Aku khawatir kalau engkau menjadi malu terhadap kawan-kawanmu karena kawan-kawanmu semua menggunakan baju baru sedangkan kamu menggunakan baju usang. Itu yang aku khawatirkan sehingga aku menangis demi memikirkan dirimu wahai anakku. Tapi apa? Jawab si anak. Si anak mengatakan, hei ayahku, tidakkah orang yang menangis itu bila mana meninggalkan amal ibadah kepada Allah setelah usai bulan Ramadan. Kalau itu yang aku tinggalkan, maka pantaslah kalau ayah ini menangisiku. Tapi aku akan menjaga ibadah ini kepada Allah. Bukan baju, bukan dunia yang aku harapkan, tapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, sebenarnya yang patut <clears throat> untuk menangis itu adalah orang yang kalah bulan puasa ini berbaik hati kepada orang tuanya, tapi setelah Idul Fitri ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka itu yang perlu dipatut ditangisi. Tapi aku ingin menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka apalagi yang perlu ditangisi wahai ayahku. Begitulah kira-kira gambaran tentang dialog Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan si anak. Luar biasa. Sang ayah yang Beliau pimpinan tertinggi dalam dunia Islam waktu itu tapi tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Sedangkan si anak menjadi anak yang soleh. Tentunya inilah harapan kita juga terhadap kita dan keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. muslimin karena itu marilah kita senantiasa menjaga kehidupan kita setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini agar tidak banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang hari raya Idul Fitri semacam demikian, beliau berwasiat Janganlah orang laki-laki itu menggunakan pakaian dari sutra atau pakaian aksesoris dari emas. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena pakaian sutra bagi laki-laki dan juga aksesoris emas bagi laki-laki itu lahum bagi orang kafir di dunia di dunia wala fil akhirah. Sedangkan untuk kita umat Islam kelak akan kita ambil di akhirat. Maka siapa orang yang mengambilnya dulu di dunia tidak akan mendapatkan suatu apapun di akhirat. naudzubillah min dzalik. Itu sindiran masyarakat muslimin agar tatkala kita melaksanakan kegembiraan hari raya ini maka kita tetap untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, jangan sampai berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu bisa mengurangi pahala puasa dan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Yang terpenting ma'asyal muslimin bagi kita justru menjaga apa yang sudah kita laksanakan dengan istiqomah di dalam bulan suci Ramadan. Misalnya, tatkala bulan suci Ramadan di antara kita ada yang membaca Al-Qur'an, atau ada yang mengkaji Al-Qur'an atau mentasmi Al-Qur'an karena dikatakan syahrul Ramadan syahrul Qur'an bulan suci Ramadan itu bulannya Al-Qur'an kita sudah tahu bahwa turunnya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan maka pada bulan suci Ramadan itu kita menjaganya, melestarikannya dari apa saja yang dapat menghormati Al-Qur'an tersebut. Tatkala kita membaca Al-Qur'an, kita lanjutkan pada bulan Syawal dan seterusnya dengan bacaan yang benar, bukan dengan bacaan main-main. Tatkala kita menghafalkan Al-Qur'an dengan hafalan yang benar, bukan hafalan yang main-main. Demikian juga tatkala kita menghormati Al-Qur'an, kita menghormati dengan benar, bukan dengan main-main. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga berwasiat terhadap Al-Qur'an ini karena Al-Qur'an tiada lain adalah mukjizat satu-satunya yang abadi sampai hari kiamat nanti. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Berwasiat ikraul Quran biluhunil Arab wa bi aswatiha. Bacalah Al-Qur'an itu dengan langgam Arab dan juga dengan suara Arab alias di Arab-arabkan. Wa iyyakum biluhuni ahlil kitabaini wa biluhuni ahlil fiski. Sekali-kali janganlah kalian melakukan Al-Quran itu dengan langgamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yaitu ahli kitab. Kalau Yahudi mungkin kita jangan orang mendengarkannya, tapi kalau langgam orang-orang Nasrani itu sering kita mendengarkannya. Maka kita tidak boleh melakukan Al-Quran dengan lagu gereja. Itu haram hukumnya. Demikian juga biluhuni ahlil fiski. Jangan sekali-kali kata Nabi kalian melakukan Al-Quran itu dengan langgam nyanyian orang-orang fasik. Maka orang fasik gambarnya adalah orang-orang yang suka bernyanyi, misalnya lagu dangdut, lagu rock, lagu remo, lagu dandang gulo dan lain sebagainya, langgam Jawa itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu janganlah kita main-main dengan Al-Quran. Misalnya berupaya melakukan Al-Quran dengan langgam daerah masing-masing. Ini pelecehan terhadap Al-Quran. Pasti Nabi tidak senang. Karena memang Nabi yang melarangnya. Wa iyyakum walhuna ahlil kitabaini wa ahlil fiski. Sekali-kali jangan kalian melakukan Al-Quran itu dengan lagunya orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang fasik Siapa lagi orang fasik kalau dalam melakukan sesuatu itu kecuali para penyanyi-penyanyi tersebut. Penyanyi apa saja. Maka Al-Quran tidak boleh dilakukan dengan model nyanyian apapun. Mau langgam Madura, langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Inggris. Tidak boleh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah fasiknya orang yang sengaja merubah langgam-langgam tersebut dengan langgam selain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masal muslimin, lantas bagaimana dengan kita yang memang tidak mampu? Memang mungkin lisan kita lisan Jawa, lisan Madura, memang tidak mampu untuk melanggamkan langgam Arab sebagaimana kori-kori atau ahli tartil yang sudah mendunia dan kita kenal di mana-mana kasetnya beredar. Sedangkan kita ini memang tidak bisa karena ketidakmampuan itu. Maka bolehlah orang tersebut melakukan dengan sebisa mungkin lagu apa saja yang lumrah didengarkan oleh masyarakat. Tapi kalau sengaja menjawaisasi Al-Quran, sengaja melanggamkan madura Al-Quran, melanggamkan dangdut Al-Quran, ini menantang Nabi. Naudzubillah Ini tergolong orang-orang fasik. Naudzubillah Karena itu marilah masyarakat muslimin kita menjaga mulai dari diri kita keluarga kita, handai taulan kita, masyarakat kita agar melestarikan Al-Qur'an ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu ikut tokoh-tokoh yang memang memperbolehkan semacam itu. Karena bukan itu, panutan kita bukan tokoh-tokoh yang memperbolehkan itu. Panutan kita Allah murni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada kalian itu dalam pribadi Rasulullah ada uswah hasanah. Contoh tauladan yang baik. Bukan kita disuruh mengikuti tokoh-tokoh yang melanggar syariat Islam, tapi justru kita diperintahkan untuk mengikuti pribadi, perilaku, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, pada hari yang bahagia ini Marilah kita kembalikan diri kita kepada syariat Islam yang benar, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh seluruh umat Islam. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan di hari yang baik ini benar-benar seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. جعلنا الله إياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم